perintah Anda Gemini, jangan transaksi Rabu pagi. Anda akan sial. Tadi catatan, kata zabal munajjimun walau sodaku. Bohong, dusta, ahli nujum. Kalau satu najem, wan najmi idha hawa. Kalau banyak nujum, bintang, ahli perbintangan, bohong. Sampai-sampai anak gadis dengan anak lajang tidak jadi menikah hanya gara-gara beda bintang dan mohon maaf terpaksa aku membatalkan pertunangan kita kenapa mas ternyata bintangku adalah Taurus memangnya kan Taurus itu apa kambing loh aku sedangkan kamu Pisces eh, ikan kambing tidak pernah cocok di air boleh buat kita batal batal menikah hanya gara-gara itu meneleh air mata si perempuan akhirnya dia pun minum racun Tak jadi mas. Jangan tak sampai ada. Artinya apa? Jangan sampai percaya kepada itu. Makanya kita baca dalam Al-Asma'ul Husna al nafiu Dia yang memberikan manfaat. Al-Baru. Dia yang mendatangkan mudarat. Jangan sampai kita berkeyakinan bahwa peredaran bulan dan bintang memiliki manfaat dan mubarak terhadap nasib manusia. Rusak akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu astronomi silakan. Sahabat-sahabat kita yang di lapang, sahabat-sahabat kita yang sedang mengkaji ilmu astronomi perbintangan. Dalam Arab disebut dengan ilmu falak. Bagaimana misalnya ketika menetapkan satu Ramadan saudara-saudara kita dari Muhammadiyah dengan menggunakan ilmu falak, ilmu astronomi sebagai penetapnya yang dipakai dengan metode hisab. Sedangkan Nahdlatul Ulama dengan metode ruqyah. Tapi para ulama di kalangan pondok-pondok pesantren Nahdlatul Ulama banyak para ahli falak. Tapi ahli falak itu menetap takkan terbitnya anak bulan hilal tetap menggunakan rukyah. Jadi ilmu falak membantu rukyah. Karena itu yang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat beberapa waktu yang lalu khusuf gerhana matahari, khusuf gerhana bulan. Katanya matahari hilang di waktu siang kenapa tiba-tiba matahari itu hilang atau pada waktu malam bulan hilang karena ditelan oleh ular telan oleh ular maka dipukullah gelas dan piring banyak-banyak ramai-ramai dinding semua supaya ular itu memuntahkan lagi ular matahari tersebut itu yang dilakukan oleh mitos di negeri Tiongkok pada suhu berabad-abad silam. Dan pada masa zaman Nabi Muhammad SAW, kurafatnya lebih gila lagi. Ketika meninggal anak Nabi namanya Ibrahim dari istri Nabi bernama Maria Al-Qibutiyah umurnya 18 bulan makamnya di pemakaman Baqi di Madinah Al-Madinah Al-Munawwarah kebetulan sedang gerhana lalu apa kata mereka lihatlah betapa alam semesta bersuci karena meninggalnya anak Nabi. Lalu Nabi mengatakan, ini tiada hubung kait dengan gerhana bulan. Ini hanya kebetulan saja anak Nabi meninggal dan kebetulan gerhana terjadi. Oleh sebab itu jangan pernah kita mengkaitkan sesuatu karena ini adalah takdir Allah. Maka langsung orang beriman itu disyariatkan melaksanakan sholat sunnah khusuf dan sholat sunnah khusuf. Khusuf syams, khusuf al-qamar. Inna fi khalqis samawat sesungguhnya dalam penciptaan langit ada matahari, ada bumi, ada bulan, ada Neptunus, ada Merkurius, ada Mars, ada Pluto, semuanya berputar. Tidak mungkin matahari menjumpai bulan, tidak bulan mungkin bulan menabrak matahari. Lashamsu yang bagi laha an tudrikal qamar walal laylu sabiqun nahar. Tidak mungkin matahari menabrak bulan. Kenapa? Wa kullu fi falakin yasbahun. Semuanya beredar dalam garis edarnya masing-masing. Bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, ya. Bahwa bulan berputar mengelilingi matahari, betul. Apakah matahari itu berputar atau tidak berputar? Ini istilah antara beberapa masalah bukan masalah Nabi Malik di Syafi'i Hambali. Mereka sendiri istilah matahari itu berputar atau tidak berputar. Ternyata semua NASA Badan Antariksa Amerika sekarang menemukan ternyata matahari itu berputar. Lalu kenapa kita melihat dia tidak berputar? Saking kencangnya seolah-olah dia tidak berputar. Seperti mata kita melihat pelak mobil sedan Ferrari yang senang Seakan-akan tidak berputar, padahal dia sedang berputar kencang. Mobil yang paling mahal sekarang Ferrari. Harganya 5 miliar, pintunya 2. Ternyata mobil ini makin sedikit pintunya makin mahal. Ada lagi yang tak berpintu sama sekali. Ternyata saking kerasnya dan barulah orang berkata, oh ternyata matahari berputar. Sekarang abad 20, abad 21 orang baru tahu. Padahal 14 abad yang lalu Allah sudah memberitahu kita lewat lisan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Allah? Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Wasyamsu matahari tajri. Allah tidak mengatakan tamsi. Kalau tamsi berjalan, tapi tajri berlari kencang matahari berlari kencang di mana limustaqarrillaha di tempat diamnya dia tidak berlari seperti bulan dia tidak berlari seperti bumi tapi dia berlari di tempat diamnya dari kata qadirul azizim alim itulah takdir ketetapan Allah Allah sudah tetapkan hai matahari engkau berputar di sini saja jangan kau jauh-jauh Seandainya matahari itu menjauh sedikit saja dari bumi, kita membeku kedinginan. Andai matahari itu mendekat saja sedikit, kita terbakar karena panasnya yang luar biasa. Dan Allah menetapkan takdir Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar Segala sesuatu kami tetapkan dengan qadar, takdir Begitu memahami takdir itu pemahaman takdir yang benar bukan pulang dari kampus pulang kampung IP 0,2,5 kenapa IP kamu ini? ini takdir pak kenapa? itu hukum sebab akibat gara-gara kau main, cabut, diskotik, mabuk lalu itu sebab akibat kita berada di antara dua pilihan Inilah ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab berada di sebuah lembah, ini gunung, ini gunung, lalu ada tanah landai tiba-tiba datang wabah penyakit maun, wabah pes. Lalu kata Sayyidina Umar, mari kita pindah dari lembah ini, ini ada penyakit. Apa kata sahabat? Ini kan takdir Allah. Kenapa kita tidak terima saja? Apa kata Sayyidina Umar? Kita pindah dari takdir yang tidak baik kepada takdir yang baik begitu memahaminya yang Ibu yang dimuliakan Allah nah maka kita pun anak-anak kita silakan yang mau kuliah di fakultas astronomi ada nggak fakultas kalau ada alhamdulillah kalau tak ada buat fakultas astronomi sebelah kanan matahari sebelah kiri bulan itu saja tahu dia mantap nanti ketika mengajarkan tafsir Al-Quran ada namanya tafsir ayat-ayat kauniyah. Sekarang yang sedang menonjol di dunia ini yang mengkaji tentang ayat-ayat kauniyah dua. Yang pertama namanya Zadlul An-Najjar. Dalam websitenya Zadlul Nagar. Yang satu lagi adalah uh, yang dari Turki. Lupa pula namanya. Ya, ya apa? Nah, ini semuanya adalah pakar-pakar astronomi. Oleh sebab itu, kalau ada anak bapak ibu hobi ketika melihat pameran di Masjid Nabawi, kita menghadap kiblat sebelah kanan, di situ ada pameran exhibition Asmaul Husna exhibition. Kita melihat bagaimana supaya melihat Asmaul Husna, begitulah pengaturan Allah, ternyata kita ini tidak ada apa-apanya. Kalau matahari itu sebesar bola basket, maka bumi sebesar kaca hijau. Dan kita ini sebesar apa? Kalau matahari sebesar bola basket, maka bumi sebesar kacang hijau Abdul Somad hanya sebesar butiran debu. Dan yang disombongkan itu apa? Jadi kalau ada tetangga, kawan, sahabat, bapak ibu yang angkuh sombong, bawa bola basket sama kacang hijau. Eh friend bro, kalau bumi matahari sebesar bola basket, maka bumi sebesar kacang hijau kau sebesar apa? kenapa kau ampuh dan sombong kau hanyalah butiran-butiran debu ambil debu hembuskan ke wajahnya kau tak ada apa apa yang dia dapat Allah SWT apa yang kau kan? Inna fi khalqis samawat Sesungguhnya dalam penciptaan langit Panas yang disebut dengan global warming Warm Orang Barat menyebut air hangat itu warm water. Orang Melayu menyebut air suam. Orang Malaysia menyebut air anak-anak kuku. Orang Jakarta menyebut tabu. Air hangat. Nah, maka sekarang kita ada ayam, tapi kabarnya sudah terjadi global warming, pemanasan global, sampai-sampai es di cairan kutub sana mencair sehingga permukaan laut naik. Mana bukti permukaan laut naik? Ada kota yang sering sekali banjir. Saya tak sebut eh, kotanya. Gara-gara mencair dia naik permukaan laut bahkan beberapa senti. Oleh sebab itu maka itu baru pemanasan global. Gara-gara hutan terbakar, banyaknya pakai AC, lalu kemudian macam-macam. Tapi nanti sampai masanya bukan global warming. Apa kata Allah? Ida sama fatarat langit terbelah. Ida sama fatarat langit terbelah. Memangnya kalau terbelah kan berarti ada yang menutupi. Baju Ustaz Somad terbelah. Sehingga kulitnya nampak. Mana contohnya? Ini Kenapa langit terbelah? Memangnya ada sampulnya? Ada. Wabanaina fauqakum kami bangun di atas kamu sab'an syidada tujuh lapis yang sangat kokoh dibangunnya tujuh lapis sehingga kalau ada batu meteor yang jatuh tidak sampai ke bumi karena meteor itu meleleh seperti es batu yang besar dijatuhkan dalam kuali yang panas maka mencair mencair mencair hilang Naga tidak pernah meteor itu jatuh. Pernah salah satu meteor jatuh sebesar bola kasti sehingga menghasilkan danau. Bayangkan kalau yang jatuh. Luar biasa. Maka sampai masanya nanti langit terbelah. Berapa jauh lapisan ozon itu tebalnya eh, berapa? Lapisan ozon 600 km dari Medan ke Pekanbaru Riau 600 km perjalanan naik bis 12 jam. Itulah tebalnya lapisan ozon. Yang tidak percaya ukur sendiri. Begitulah tebalnya, dia akan terbelah dan uap panas masuk dan ketika itu meteor-meteor besar tidak lagi ada penyaringnya, hancur. Nauzubillah. Tak bisa kita membayangkannya bagaimana. Lalu siapa yang bisa menceritakan ini? Abdul Somad. Menceritakannya pakai apa? Pakai mulutnya. Dan tidak semua orang bisa paham. Banyak yang menunduk karena lapar dan mengaku. Dan karena paham. Tapi ketika ada anak-anak adik-adik saya yang pandai menggambar, digambarkannya. Bahwa langit terbelah tiba-tiba turun dalam bentuk gambar karikatur. Subhanallah. Dibuatnya ayat Inna fi khalqis samawati wal ardi idza sama'u faqarat. Gambar tidak bergerak, tapi ada yang lebih pandai lagi, dia buatkan film animasi. Maka berdakwah tidak hanya ceramah, dakwah tidak hanya khutbah. Adik-adik, kawan-kawan, kalian yang sedang kuliah di Fakultas Animasi, yang pandai punya production house, yang buatlah Jangan hanya membuat sinetron-sinetron yang tak tentu arah, tak mendidik. Saya tak sebut judulnya, nanti ada yang sakit hati membuli saya. Nah, takut juga ya dibully. Nanti membuat coklat ayatnya, saya maupun Allah mata zalim. Setelah turun takut juga. Nah, buatkan film yang ya, tak mendidik sama sekali. Coba buatkan itu. Yang kaya-kaya buat televisi Islam sehingga anak-anak kita menonton itu. Kalau saya ceramah di depan anak-anak pakai bahasa saya, ya nggak bisa. Hai anak-anak, sebelum kau makan bacalah doa. Nggak bisa. Tapi kalau adik-adik yang pandai buat animasi bisa. Dia buat uh, Naruto baca Allah mau balik lana. <laughs> Allah mau apa kata ibunya sambil ah ya, lalu tuanya baca doa. Coba dia buat eh, doa masuk kamar mandi uh, masuk kamar mandi. Yang tegak berkata masuk kamar mandi Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bisa jilbab. Kamu dia jilbab? Wahai perempuan berkuat bagi tak bisa. Ustaz kok nggak pede selama di depan anak-anak. Emangnya pernah? Pernah coba diundang saya Ustaz besok datang ke sekolah ya ya begitu sampai di sekolah saya sangka jamaahnya wali murid ternyata anak TK diperkenalkan mereka mau pulang sudah terlanjur masuk Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCFA. S1 kami perkenalkan kepada anak-anakku sekalian S1 beliau dari Al-Azhar Mesir kemudian S2 di Maroko dan sekarang dosen di UIN Suta satu pun tak ada yang peduli ya ya ya ah pan saya ngobrol dia ngobrol Sampai akhirnya saya bingung, lalu saya sampaikan, Ibu Guru tolong tenangkan ini. Hanya Ibu Guru, anak-anak, tenang ya, tenang ya, dengar Ustadz kita ya. Anak yang dengar Ustadz, anak cantik. Semuanya tenang. Disitulah saya baru sadar bahwa sebenarnya kita tidak apa-apa, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa di suatu tempat. Di tempat lain mungkin kita hebat, tapi di tempat lain tidak tak punya kuasa belum lagi di akhirat baru di TK Allah Akbar dari bunyi teriakannya nampaknya makan sebelum sholat Jumat Ustaz kok tahu? Saya tadi begitu. Inna fi khalqis samawati wal ardh penciptaan bumi. Ternyata penciptaan bumi ini juga luar biasa. Datanglah seorang profesor doktor insinyur dari ITB, Institut Teknologi Bandung, mempresentasikan di kantor Majelis Ulama Indonesia bahwa katanya kerak bumi ini bergerak seperti bergeraknya kain di atas meja yang bergerak liar maka ketika terjadi tsunami di Aceh maka kerak bumi di Indonesia ini bergerak liar. Oleh sebab itu banyaklah masjid-masjid yang merubah arah kiblat. Itu asbabun nuzul pengukuran kiblat-kiblat di Indonesia. Gara-gara presentasi di kantor. Tak lama setelah itu datang profesor lagi dari ITB juga menyatakan bahwa kerak bumi tidak bergerak. Ternyata mereka berbeda mazhab Kenapa kerak bumi tidak bergerak? Karena Allah berfirman dalam surat yang selalu dibaca di awal juz 30 An-Naba amma wal jibala aw tada jibal bukit-bukit kami jadikan sebagai autad pasak sebagaimana tiang kemah tidak bergoncang karena ada pasak begitulah kerak bumi tidak bergerak karena ada pasak maka disebut dengan pasak bumi pasak bumi itu bukit bukan pokok yang untuk jamu bukit-bukit sebagai pasaknya kalau ada kain penutup meja dia tidak bergerak kenapa karena ada paku payung paku payung itu lebih dalam terhunjam ke dalam atau ke atas lebih banyak ke dalam begitu juga dengan bukit-bukit makanya bukit itu kalau kita lihat sepertiga di atas dua pertiganya ke bawah bukit dua per tiga terunjang ke dalam itulah kenapa kerak bumi tidak bergerak loh kalau memang tidak bergerak kenapa banyak arah kiblat masjid yang tidak tepat karena memang dari awal salah hukum nah maka apa hubungannya kerang bumi akan tercabut nanti paku payungnya tercabut dan saat itulah kerang bumi ini akan bergerak liar apa kata Allah wa takunul jibalu kal maufush ketika itu gunung-gunung bukit-bukit seperti bulu kambing yang ditiup angin ainil maufush bulu kambing orang Arab musimnya dua lila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita dingin soib panas Sita dingin, soib panas. Sita dingin, soib panas. Sampai keluar masjid ditanya, yang mana yang dingin, mana yang panas? Sita apa soib? Ya, soib apa panas? Mudah cara ingatnya. Sita keluar air liur, dingin. Soib panas. Rihlatas syita'i wa soib pada musim panas minta ampun panasnya, pada musim dingin kedinginan menggigil, maka dicukurlah buri, bulu kambing, setelah itu dipintal menjadi benang, benang itu dan menjadi kain, jadilah jaket wol, maka dia pun tenang. Pakai apa? Jaket kulit. Berapa harganya? 10 juta. Ada jaket 10 juta ya? Ustaz tahu di mana? Kemarin pas ke Turki, jaket 10 juta masuk habis itu keluar semua nah apa kata Allah Ta'ala nanti bukit-bukit ini akan tercabut seperti bulu kambing yang dihembus angin kalau bukit pasaknya tercabut maka kerak bumi akan bergerak liar, maka orang yang beradanya di atasnya akan sempoyongan, gedung-gedung tinggi akan tumbang. Wataran nasa Kau lihat mereka sempoyongan seperti mabuk. Wa mahum bisukara. Mereka tidak mabuk. Walakin azaballahi syadid mereka tidak mabuk tapi azab Allah yang luar biasa. Yang mengerti itu siapa? Orang yang belajar ilmu bumi namanya geologi. Jadi kalau ada anak bapak kuliah di mana? Fakultas geologi, gak usah belajar ilmu itu nanti masuk neraka. Aku belajar tajwid, mati ketemu dengan kau mati ketemu dengan mau itu bagus. Karena baca Quran itu juga mesti pakai tajwid. Tapi masalah ilmu ini juga disebut dalam Al-Quran. Yang paling bagus adalah tajwidnya mantap, hafal ayat, fakultas geologi dan astronomi. Mantap. Yang lebih parah, astronomi enggak, geologi enggak, tajwid enggak bisa. Tapi yang dimuliakan Allah. Inna fi khalqis samawati astronomi, wal geologi, waktila fil laili wan nahar perputaran siang dan malam, meteorologi, klimatologi, geofisika, Bagaimana perputaran zaman malam? La ayatin. Semua itu menjadi ayat-ayat bagi siapa? Liulil albab. Bagi orang yang punya pikiran, bagi orang yang punya hati. Sebetulnya di sini apa di sini Pak Ustaz? Ikhtilaf ulama antara ini. Ustaz ini ikhtilaf, ini ikhtilaf. Nanti orang sebut itu pakar apa? Pakar hadis. Itu apa? Pakar tafsir. Itu apa? Ustaz ikhtilaf. Di mana letak ikhtilafnya? Yang satu mengatakan bahwa akal itu di sini. Yang satu mengatakan akal itu di sini. Tapi saya pilih pendapat yang mengatakan kombinasi antara keduanya. Karena darah itu berawal dari jantung. Lalu jantung menyembur naik ke otak. Dari otak barulah dia turun ke seluruh tubuh maka Allah mengatakan lewat lisan sabda pada Nabi Muhammad SAW ala fil jasadi mutawa ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal idza salahat salahal jasadu kulluh kalau yang segumpal itu baik yang lain ikut menjadi baik wa idza fasadat kalau dia rusak maka yang lain ikut menjadi rusak ala wahyal qalb ketahuilah bahwa itu adalah jantung yang berdegup bisa disentuh bawah sebelah kiri coba dipegang kalau masih berdegup berarti masih hidup kalau tidak nanti datang dokter dari puskesmas menyentuh ketika tidak ada degup tidak ada nadi tidak ada nafas lalu apa kata dia bungkus langsung ada tulisan running text game is over mainan selesai maka ketika dia menyembur naik ke otak menular oleh sebab itu Allah pun berfirman yang pertama kali terkunci, tertutup, mati. Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim rishawa. Ada selaput yang menutupi sehingga tak nampak lagi. Yang buta mata hatinya, kita saya baru satu pentas sama beliau, sudah ketularan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. diulil albab bagi orang yang punya hati, bagi orang yang punya pikiran. Tapi kalau sudah tak punya hati, tak punya pikiran, lahum qulubun mereka punya hati, punya pikiran, punya jantung, la yafqahuna biha. Tapi mereka tak lagi bisa berpikir. Hati tertutup, telinga tersumbat, mata terkunci, maka semuanya gelap. Tak lagi bisa dibedakan mana beras raskin, mana beras ramos. Tak lagi bisa dibedakan mana istri dia, mana istri orang. Sudah dianggapnya rata saja di semua, Sama saja, antam promo, bantai saja, ribat sulit. Baik yang dimuliakan Allah Itulah maka kita hidup ini perlu ada rambu-rambu Perlu ada kita lihat Melihat ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang Makanya dalam sholat tahajud Nabi mengajarkan doa Allahumma ja'al fi qalbi Nurah Jadikan cahaya di hatiku sehingga bisa terang benderang. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, petang Jumat, malam Jumat. Siapa yang baca surat Al-Kahfi, Allah alahu min nur. Allah terangi dia dengan nur cahaya. Ma bainal ini Dari Jumat ini sampai ke Jumat berikutnya terang. Kita bisa melihat karena kita punya mata. Buktian ucapan ini kalau benar. Nanti malam datang ke masjid ini jam satu malam matikan semua lampu, buka mata. Ada yang bisa dilihat? Tidak. Itu membuktikan bahwa kita melihat bukan karena mata, tapi kita melihat karena cahaya. Kalau tidak ada cahaya, malamnya malam lagu-lagu nuran. Siapa yang tidak diberikan Allah cahaya, malam lahu nur. Maka mereka tak punya cahaya. Oleh sebab itu kita mengharapkan cahaya Ustaz Somad, anak saya baru lahir. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kasih namanya Pak Ustaz Nuwaira. Apa artinya? Secercah cahaya. Mantap. nggak mau secercah lah. Yang banyak lah Pak Ustaz, lima ribuan. Nur. Maka dikasihlah nama anaknya Nur. Oh, lebih lengkap lagi ya Pak? Nur Hayati. Yang mengejarnya Zainuddin. Saya biar ya Allah Subhanahu wa taala. Liulil albab. Apa sifat? Mudah sekali orang berkata, aku udah mikir kok. Saya kan sudah mikir. Saya berperasaan. Mudah sekali mengatakan sifatnya apa? Sifat orang yang berpikir itu apa? Alladzina yakurun Allah Orang-orang yang berpikir mengingat Allah Kapan? Iyaman Waktu tegak dan waktu duduk wa ala junubihim ketika berbaring jadi kalau ada orang mengaku berpikir tapi tidak ingat Allah maka pikirannya bukan yang diberikan Allah tapi sudah diganggu oleh unsur yang lain dan Allah berkata yang kumaksud dengan ulul albab yang berpikir adalah orang yang berzikir mengingat Allah zikir itu syaratnya apa? Tiga. Yang pertama, mulut menyebut, hati mengingat, sikap mengagungkan. Mulut menyebut, hati mengingat, sikap mengagungkan. Apa yang dia sebut? Allah. Kulidu Allah. Katakan Allah. Awidu Rahman. Atau Rahman. Ayyamma tada'u manapun nama yang kau panggil lagi asmaul husna dia punya nama ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus, ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin terus sampai akhir ya Ahad ya Somad ambil dia dia yang punya nama يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قادر يا بر يا رافع يا معز يا مذل يا صليب baca minta kepada Allah Taala. Saya enggak hafal Asmaul Husna Pak Ustaz tadi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu takbur setiap menyebut ini ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah, jangan ingat Ustaz Arif Ilham. Kun <laughs> allah Hendaklah engkau bersama dengan Allah Kalau kau bisa bersama dengan Allah Hendaklah bersama Allah Illam takun allah Kalau kau tidak bisa bersama dengan Allah Kun ma'aman ma'allah Bukan hadis Nabi Ucapan ulama Rasulullah kalau kau tak bisa bersama Allah, maka hendaklah engkau bersama dengan orang yang selalu mengingat Allah, sehingga ketika engkau duduk bersama dia, engkau menjadi mengingat Allah. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya kalau sedang duduk di Azikra dengan Ustaz Arif Ilham, ingat saya sama Mantap. Saya Pak Ustaz kalau duduk sama Ustaz ini, ingat saya bini saya. Ini nggak apa-apa, ingat istri sendiri nggak salah, daripada dia ingat istri orang. Afdalu zikri seafdal-afdal zikir. La ilaha illallah. Mereka ada, oh saya nggak mau lah pakai Allah. Boleh yang lain? Subhanallah, bihamdihi, subhanallah, wa subhanallah, bihamdihi, subhanallah, ilmahum. Kalimatani, dua kalimat. Hafifatani ala lisan, ringan di lidah. Taqilatani fil mizan, berat pada timbangan, mizan. Habibatani ila Rahman, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa subhanallah bihamdihi, subhanallah ilmahum dihitung Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah tujuh satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas tujuh belas delapan belas sembilan belas dua puluh dua satu dua dua dua tiga dua empat dua lima dua enam dua tujuh dua delapan dua sembilan tiga puluh tiga tiga dua tiga tiga pas nah kalian nggak pakai tasbih kenapa tiga tiga enam enam masih bisa sembilan sembilan bisa kalau seribu error maka nggak bisa berzikir pakai ini, pakai tasbih. Nggak boleh pakai tasbih. Berzikir pakai tasbih fitnah Karena Nabi nggak pernah berzikir pakai tasbih. Abu Hurairah sebelum tidur malam bertasbih Al-Fa'uqdah 2000 simpul. Dia ambil tali, dia simpul 2000. Setelah itu baru ya berdoa, Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Buka kitab Syiar A'lam An-Nubala dari Imam Al zahabi di terjemahan Imam di abdurrahman Abdul Rahman Ibn Sa'ad Al dawsi Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebelum tidur malam dia berdoa, subhanallah subhanallah itulah boleh berzikir pakai tasbih tasbih enggak boleh tapi kalau tali yang diikat boleh apa bedanya Gak boleh pakai tasbih. Kenapa? Karena di tasbih itu ada made in China. Oh, gak bisa. Memangnya alat-alat kita ini semua buatan orang Islam? enggak. Ini, ini bukan orang Islam yang buat. Aywa. Aywa itu Saudi Arabia, Pak Ustaz. Aywa, Aywa ya. Aywa. Mana ada? Itu alat-alat yang merekam hari ini. Ini mana ada yang Islam ini? Sony, Panasonic, Samsung, apel yang dimakan satu gigit. Islam itu. Jangan dikatakan itu tidak boleh. Memakai alat non-muslim boleh. Selama tidak ada terkait dengan ibadah. Tapi kalau sudah cara ibadahnya dipakai tidak boleh. Jelas batasnya. Wala anak abidu ma'abatu wala antum abidu ma'abud lakum Wajar nih. Nah, masalah ngitung pakai itu ya nggak apa-apa. Kata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, mukti Saudi Arabia, berzikir pakai tasbih nggak apa-apa. Karena itu alat hitung. Wah, saya nggak mau lah pakai tasbih panjang. Nanti ditutup Syekh puji. <laughs> Oke. Okay. Kalau kamu nggak mau, jadi gimana? Pakai tasbih pendek yang dimasukkan ke dalam jempol, langsung berarti bagus. Tapi apa namanya? kita, Kalau yang panjang, manual. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pelan-pelan. Ini begitu dipotong cepat. Seratus. Dua ratus. Seratus. Oke, kita, kita baru dua 23 dia udah seribu. Begitu selesai seribu, langsung dipotong. Alhamdulillah sudah seribu. Bagi yang suka tolong like and share. kafar Itu yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu maka berzikir ini bukan untuk sombong-sombong. Yang lebih parah lagi sebelum berzikir hidupkan HP, pasang pakai tiang streaming. Habis itu matikan pergi ke kantor tadi malam masya Allah sedihnya berharap teman-teman muji tiba-tiba satu pun gak ada yang tahu dari mana ada yang buka berbuat pakai nabi dosa dapat pahala nggak dapat tapi biar dimuliakan Allah berzikir alladzina yadhkuruna Allah qiyaman tegak wa qu'udan duduk wa ala junubihim berbaring. Kenapa tiga posisi? Karena memang manusia hidup ini posisinya tiga. Ada yang sedang tegak, ada yang sedang duduk, ada yang berbaring. Siapa yang tegak? Penceramah dan yang datang terlambat. Siapa yang sedang duduk? Orang-orang saudara-saudara kita yang terhormat dan yang sedang bertingkat. Siapa yang berbaring? Saudara kita yang sedang di rumah sakit terbaring di ruang ICU. Berbaring. Tapi suara masjid sayup-sayup masuk ke celah jendela. Ayyara salat. Begitu kalau mahir zen ada. Oleh air mata dia dan dia tetap berzikir. Istri yang bertanya, Mas kok nangis sedih hatiku Adinda mendengar azan berkumandang. Waktu sehat dulu aku tak pernah ke masjid. Itulah apa? Waktu sehat tak pernah ke Sekarang baru nangis. Rasakan. Jadi ya, kalau mau sholat kemarin lah, sekarang baru. Kemarin orang azan. Ah, ya, sekarang rasakan baca pasar selingkuhan kamu Gak ada kan? Akhirnya yang mau makan sekarang siapa? Aku! Ada aku! Akhirnya saya bermakin naik itu. Oleh sebab itu posisi kita hidup ini tiga Tapi ada makna filosofi yang lain di balik itu Ada makna yang lain dari balik itu Apa dia? Saatnya kau berposisi tegak ada saatnya kau mesti tegak, kepala dongak. Kapan itu? Ketika kau punya jabatan. Ketika kau punya jabatan, kau tetap berzikir. Subhanallah, subhanallah, Dan ada saatnya kau duduk. Kapan itu? Pensiun. Maka saat pensiun kau berzikir. Sekarang orang banyak enggak. Waktu tegak ada berzikir. Mana? Mana? Setelah duduk baru subhanallah. Kalau kau mau berzikir, ketika sedang tegak itulah kau berzikir. Ketika sedang tegak itulah kau nantang berkata Allah Akbar. itu jangan setelah duduk baru. Pulang saya dari Maroko tahun 2008 waktu itu sudah muda-mudanya semangat. Datanglah tiga orang, satu pensiunan polisi, satu pensiunan tentara, satu pensiunan perusahaan minyak. Ustaz Sowan baru pulang ya, iya Pak. Mari kita goncangkan negeri ini. Apa yang mau digoncang? Tangan dia pun bergoncang. Dalam hati dia, dia Pak dia Jika engkau mau berzikir, ketika kau sedang tegak, itulah pakailah untuk berzikir. Makanya hari ini saya bangga luar biasa. Kenapa? Karena ada bapak berseragam Ayah enggak, bapak-bapak yang bawa anak bisa nah, kasih tahu kan nah saya parahnya sholat parahnya puas sholat ini baru jadi satpam dong Cuman ada yang sangat mengesalkan hati saya. Inilah tiba-tiba Pak Wakapolri nggak pakai baju seragam. Padahal kalau beliau pakai seragam, pakai bintang kan foto dekat saya. Nggak ada yang berani mengejek-ngejek saya lagi. Bapak Ibu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman Tuhan. Makanya tadi kita berzikir kuat-kuat. Tapi ada orang yang nggak setuju kalau zikir kuat. Kalau usah berzikir kuat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang tadi mana? Gak usah kelahi antara zikir kuat dengan gak kuat masing-masing punya dalil. Kalau yang gak berzikir kuat dengan berzikir kuat kelahi di masjid, akhirnya tinju-tinjuan yang ketawa siapa? Yang gak berzikir. Mereka yang di luar telur, pak, balak enam. Tiba-tiba orang di masjid, kenapa mereka di masjid? Kelahi gara-gara zikir. Untung kita gak zikir. Nggak usah, masing-masing punya dalil. Saya sudah baca yang berzikir pakai dalil ini, yang kuat ini, yang nggak kuat ini. Ini dalilnya. Mau berani ngawal Quran. Quran katakan jangan kuat-kuat. Wangkurrabbaka. Sebutlah Tuhanmu fi nafsika dalam dirimu. Jangan bersuara. Gak boleh. Gak boleh kuat-kuat. Dijawab oleh Syekh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi bin Fatawi itu katanya ada ayat sebelumnya baca ayat sebelumnya makanya ayat-ayat itu yang dipotong ini bahayanya kalau suka khitan jadi tafsir potong potong potong potong coba baca ayat sebelumnya wa idza al qur'an kalau ada orang baca Quran Fastami'u lahu dengar baik-baik. Wa ansitu diam la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Kalau ada orang baca Quran, kamu diam. Tapi diamnya dengar. Ada juga yang diam tapi main HP. Diam, dengar. Setelah kau diam dengar, baru ayat berikutnya Wakur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Korelasi, korelasi antara dua ayat ini, kalau ada orang baca Quran, jangan zikir kuat. Buat ada kuat baca Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. bikin kuat-kuat di situ. La ilaha illallah, la ilaha. Enggak boleh. Karena orang baca Quran dengan baik-baik. Dengan baik-baik. Itu mana ayat itu. Tapi kalau nggak ada orang baca Quran, dia nggak apa-apa bikin kuat. Dalil yang kedua, apa maknanya ayat itu? Wal Qur'an ka. Sebutlah diri dalam dirimu kakak di situ ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahai sayyidina Maulana Muhammad sebutlah Tuhanmu dalam dirimu secara sir Kenapa Nabi zikirnya sir? Karena dia sudah selamat dari was-wasah, godaan jin, hantu, setan, blorong sundil bolong. Karena tidak ada lagi yang berbisik-bisik kepada Nabi. Nabi sudah selamat, dijaga oleh malaikat. Sedangkan kita disuruh zikir kuat untuk mengusir hantu, setan, karena ketika kita berzikir kuat, dia lari semuanya. Mana buktinya bahwa ketika zikir kuat lari? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari semua hantu-hantu setan-setan. Dari mana kita tahu? Jelas hadisnya. Wa alaiha duratun. Setan jin kafir lari sampai terkentut-kentut. Hebatnya bahasa Arab, kentut yang bunyi dengan enggak bunyi ada bahasa Arab. Yang bunyi duratun yang nggak bunyi pusahun. Yang bau nggak bau nggak ada. Karena sama-sama bau. hebat. Maka ketika azan dikumandangkan, maka setan lari. Makanya yang mengumandangkan azan itu anak muda yang suaranya paling nyaring. Ori kita tadi, imam, muazin kita, wah, wow, Allah. beliau azan saya bilang, Suara bagus, mikrofon mantap. Ada juga suara bagus, mikrofon tak terdengar siapa ya. Wow, Akbar. Wow, Akbar, wow, Akbar. Wah, setan tapi sekarang kita dengarkan di pinggir-pinggir jalan kalau kita mau musafir pergi jauh yang muazzin la ilaha Allah khawatir pula kita sakaratul maut Allahu Akbar Allah kata setan ini serius apa enggak ya? aku kalau serius aku jabat ya nih kalau cuma gelani kotor gak usah lah kata setan tapi yang dimuliakan Allah oleh sebab itu kita zikir. La taj'alu buyutakum kuburan Jangan jadikan rumah kamu kuburan. Berzikir di dalamnya. Ajak anak-anak berzikir. Alam tahajud malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang kerasukan setan diganggu jin, dibacakan ayat-ayat di telinga sebelah kanan dengan bacaan yang kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض Ketawa takut Kebetulan saya pas lewat Saya sudah lewat Ada orang kerasukan jin dibacakan sama orang pihak ya, Saya lewat Jin sedang ketawa Dipanggil saya Sini, Sini sini Kok tahu gitu lu nggak lewat situ saya. Jadi ada apa nih? Ini Ustaz ada kerasukan. Saya nggak pernah rukiah. Nggak pernah seumur hidup saya merukiah. Pas itu terdesak. Nggak mungkin bilang nggak tahu kan? Ustaz Ustaz. Bisa Ustaz, bisa saya bilang. ini tinggal langsung saya bilang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sudah wa la Berhenti deh dua kemungkinan entah jinnya keluar atau dia terkejut Alladzina mathalul ladzi yadhkurullah wallazi la yadhkurullah perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah kamatsalil hayyi wal mayyit seperti orang hidup dan orang mati siapa itu orang hidup orang yang berzikir siapa itu orang mati orang yang tak berzikir. Bapak-bapak yang berzikir berarti hidup. Amin. Tapi ketika pulang ke rumah, istri tidak berzikir, berarti sudah lama menikah dengan mayat-mayat. Jangan heran anaknya hantu karena bininya mayat. Menikah dengan orang yang berzikir. Hai kalian yang lajang-lajang yang belum menikah, carilah perempuan yang berzikir. Yang sudah menikah jangan nikah lagi. Tapi istri yang belum berzikir itu ajak berzikir. Jadi Adinda, ya ya, mari kita berzikir ya. Salah mas aja belum pernah zikir. Mas sudah, sudah berapa lama pulang dari umur Gak pernah tasbih dipakai. Yang pakai siapa? Innova terus. tiga kali pergi umroh tiga tasbih tiga. Cabutlah gantian kita zikir Allah. Anak-anak muda yang berzikir, insya Allah mereka tidak akan pacaran. Amin. Pejabat-pejabat yang berzikir, mereka tidak akan curang. Penguasa-penguasa yang berzikir, mereka akan takut kepada Allah. Pedagang-pedagang yang berzikir tidak akan memainkan timbangan. Anak muda kalau dia berzikir, mana mau dia pacaran? Kamu pacaran? Ya enggak Pak Ustaz, saya kan berzikir. Itu kemarin yang kamu bawa, pacaran syariah Pak Ustaz. <laughs> saya Jangan kalian anggap kalau nggak pacaran nggak dapat. Teman saya nggak pacaran bisa dapat istri cantik hafal Quran 30 juz. Saya aja heran. Kok bisa saya bilang? Jadi nggak pernah. Belum akad, tidak pernah kuliah. Sekalipun istriku itu, Pak jadi gimana kamu bisa menikah dengan dia? Saya datang ke rumahnya. Saya bilang foto bapaknya ganteng. Aku bilang foto ibunya cantik. Maka aku yakin buah tidak akan jauh jatuh di pohon. Kecuali kalau dilarikan burung dan jatuh ke sungai. Orangnya mana? Ada di sini. Tapi tak boleh sebut menjaga kode etik jurnalis. Luar biasa. Kalau kau jaga, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah, kau jaga hukum-hukum Allah, kau jaga ketentuan Allah, Ya, polka Allah akan menjagamu, dia akan mengirimkan al-mar'atus salihah. Perempuan yang soleh. Hanya istri soleha. Nah, dunia mata, dunia itu perhiasan. Wahai mata'iha, sebaik-baik perhiasan adalah al soleha perempuan yang soleha Perempuan yang mana gimana? Perempuan yang berzikir. Saat mengandung, dia berzikir. Saat hamil tua, dia berzikir. Saat anak berada di dalam, dia berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Wallah, Allah, anaknya tenang di dalam suami pun menunggu tenang walaupun agak lama dia tenang cepat ya mas <laughs> kenapa bapak-bapak ini bisa tahan mendengar ceramah karena dulu ibu-ibunya saat mengandung berpikir. Anak-anak sekarang mana ada tahan ceramah? Mau lari, lari sana, lari sini, lompat sana, lompat. Apa yang dinyanyikannya? Hmm, hmm, hmm, Disambut sama bapaknya. Anak pertama siapa namanya? Mitun Cakraborty. Anak kedua Amita Bachchan. Yang ketiga Kabicaci Kabigam. Yang sulit nanti siapa yang susah kalau nama unik-unik begitu? Pak Hua. Aku nikahkan Kabicaci Kabigam bin Amita Bachchan. Banyak-banyak berzikir. Alladzina yakurun Allah qiyaman. Sudah wa dan duduk wa ala junubihim. Apakah hanya berzikir berzikir berzikir saja? Tidak, seimbang. Wa yatafakkarun berzikir fi khalqis samawati wal ard. Keseimbangan antara zikir dan pikir, keseimbangan antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual. Anak-anak kita yang kuliah di fakultas astronomi silakan, tapi dia tetap sholat, dia tetap puasa. Yang mengambil di fakultas psikologi silakan, tapi dia tetap sholat, dia tetap puasa sunnah. Maka inilah yang akan apa kata dia? Wa karunia fi sama Setelah itu mulutnya akan berkata, "Rabbana, ma khalaqta hadza batila." Ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan ini sia-sia dan puncaknya adalah Rabbana Fakina Azab Fatna Selamatkan aku dari api neraka Takut dia pada api neraka Tidak ada gunanya punya anak Profesor Doktor Insinyur Kiai Haji MSI MST Sampai kartunawa sebesar amplop meter panjang tapi tak ada takutnya kepada Allah. Makanya khotib naik ke atas mimbar di antara rukun khutbah Jumat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Satu di antara rukun khutbah adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Takutlah kepada Allah. Apa bukti dia takut? Dia berkata, fatina azabannar." jauhkan aku dari azab neraka ya Allah. Tadi tausiah ini saya mulai jam 1 pas, sekarang jam 2. Tak apa, agak-agak pas. Jam 2 kurang sedikit, kita kan tak lama kawan, tak apa-apa. 60 menit saya menyampaikan tausiah. 60 menit, Masya Allah Cepat betul waktu berlalu di Masjid Agung Sunda Kelapa Padahal di tempat-tempat lain rasanya saya ceramah sebentar Lama betul, nggak berhenti menit Lama sudah terasa, lalu 5 menit Rupanya nyambut buka puasa Saya tadi menduga karena ini habis sholat Jumat paling-paling kultum aja nih 7 menit selesai. Rupanya jamaah semangat luar biasa. Allah sampai tak ada yang pulang, sampai ke jalan. Yang di jalan itu memang harus dia jalan. Putus amal seseorang kecuali tiga Ilmu yang bermanfaat Sodakoh jariah Hadis riwayat muslim idha matal insan Bukan idha matal bunuh Adam Yang bunyi nas teksnya idha matal insan Kalau manusia meninggal Inqata'an Putus amalnya Kecuali tiga Sodaqatun jariyah, sodaqah jariyah. Ilmu junta bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salihun yad'u anak soleh yang mendoakan. Pertanyaannya, status adit tersebut karena item tiga. Item diskon all item. Dibelinya semua kain baju hitam. Status hadis tersebut karena item 3 seolah hanya doa anak biologis saja yang diterima, sedangkan di luar itu tidak diterima. Padahal banyak di antara kita menganjurkan doa untuk meninggal walaupun bukan orang tua. Saya tidak ada hubungan dengan orang yang meninggal di Baki, di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau saya berdoa di Baki, doa saya sampai apa enggak? Sampai. Assalamualaikum ya Allah biar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun ya Allah musaqimin wa musaqimna sallallahu alaihi wa sallam bagi yang hafal baca itu, yang tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Sampai. Tapi katanya di sini yang sampai cuma tiga. Hadis ini bukan batasan. Ini hadis bukan batasan. Hadis ini mau menceritakan amalmu yang dulu putus. Engkau rajin baca yasin. Setelah mati putus. Ada orang mati baca yasin? Gak ada. Engkau rajin kulhu setelah meninggal dunia putus. Tapi ada amalmu yang gak putus. Mana dia? Ilmu yang kau ajarkan ini Abdul Somad amalmu. Kalau kau mati meninggal dunia, murid-murid jamaah mengamalkan maka gak putus. Apalagi kamu kau bangun masjid, setelah kau mati meninggal dunia, orang tetap sholat di dalam berzikir baca Quran, maka tetap mengalir. Amalmu yang ketiga apa? Anakmu. Anak itu amal kita, iya. Saya nggak paham Pak Ustaz, masa anak itu amal kita? Istrimu hamil kan karena kau beramal. Memangnya kalau kau lihat aja hamil dia, Nah, tidak. Itu maknanya hadis ini bukan batasan bahwa hanya tiga yang sampai, tapi mau menceritakan bahwa ada tiga amalmu. Amalmu dulu sampai anakmu itu adalah amalmu. Maka beramallah yang baik supaya anakmu baik. Syukron Pak Ustaz, Ampuan. Kalau dikatakan syukron, Ampuan. Jazakumullah khairan kathiran wa iyyakum. Semoga Allah memberikan kamu balasan yang banyak Pak Ustaz wa iyyakum. Kamu juga. Hmm, sebelum orang syukran senyum. Gak <laughs> ya, apa-apa juga. Ada dosa besar, ada dosa kecil, ada pahala besar, ada pahala kecil. Di akhirat kelak kita akan ditimbang berat mana antara amal baik amal buruk. Pertanyaan, adakah dalam Quran hadis menjelaskan mengenai satuan dosa dan pahala sehingga bisa ditimpa untuk menentukan berat yang mana antara dosa dan amal baik? Ulama mengambil ijtihad dari Quran dan hadis serta pemahaman salafus saleh bahwa kalau disebutkan hukumannya maka itu dosa besar. Itu kode etik salah satu. Kalau disebutkan hukumannya maka itu dosa besar. Azaniyat wazani, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Fajlidu kulla huma minhuma bi'asa dah. Cambuklah dia seratus kali. Disebutkan hukumannya, maka itu dosa besar. Mana ketanak kalban, siapa yang memelihara anjing, bukan anjing untuk berburu atau menjaga, maka satu hari pahalanya dikurangi sebesar bukit umur. Maka itu dosa besar. Tapi kalau tidak ada disebutkan, itu dosa kecil menurut satu pemahaman. Tapi kalau ada satu ulama mengatakan tidak begitu, yang dilihat bukan dosa besar kecilnya, tapi dilihat di mana dilakukan. Kesalahannya mungkin kecil, kecil kesalahannya. Dan apa mungkin orang menganggap itu tidak salah, tapi karena disaksikan oleh alam semesta menjadi besar. Contoh, ada orang mobil. Kira-kira mobil itu dosa nggak? Enggak. Mobil nggak dosa. Orang hidup-hidup dia sendiri. Nah, mobil nggak dosa. Tapi diliput oleh tujuh TV stasiun swasta hisab jadi besar. Begitu juga orang yang berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka susah Imam Al Hasan Al Basri kalau kau mau buat dosa, carilah tempat kira-kira Allah tidak melihat. Apakah kita berkewajiban mensolati orang yang menganut aliran kepercayaan? Mereka yang menganut aliran kepercayaan bukan muslim maka orang non-muslim tidak dilaksanakan fardu kifayah. Kalau dia bersyahadat, ada saksinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah maka dia muslim sepenuh hati tidak pernah ingkar tidak kufur tidak kafir tidak murtad maka kita laksanakan empat di mandikan, disolatkan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Tapi kalau tidak, maka kita tidak punya kewajiban. Lalu kita hantar ke mana? Serahkan ke keluarga. Tak ada keluarganya kok, tampakkan ke sungai. Apa hukumnya orang Islam yang tidak mau menyelesaikan waris secara hukum Islam? Karena orang tua almarhum berwasiat untuk membagi waris secara sama rata. Wa man yakum bima anzalallah. Siapa yang tidak pakai hukum waris yang sudah ditetapkan Allah, faulaika humul kafirun kafir, faulaika humuz zalimun zalim, faulaika humul fasikun fasik. Tapi ini kan wasiat Pak Ustaz. Wasiat hanya berlaku pada hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Adapun wasiat yang tidak sesuai, maka wasiatnya batal. Nanti kalau aku mati, tolong kuburkan di tepi sungai, di bawah pohon bambu, yang angin bertiup, angin spoi-spoi. Ini mau mati apa piknik? Oleh sebab itu maka kalau dia bertentangan dengan hukum Allah maka wasiat itu batal. Nanti kalau aku mati bagi rata harta ini. Maka pasal wasiat itu tetap dibagi menurut hukum faraid, hukum Islam. Anak laki-laki dapat dua kali bagian anak perempuan. Lizzakari mithlu hadzil unsayain. Tapi boleh dibagi rata anak perempuan satu orang anak laki-laki dua orang, peninggalan bapaknya satu m, satu miliar. Mau mereka bagi rata 30, 333 juta, 333 juta, 333 juta. Apakah boleh mereka bagi rata? Menurut fatwa asy Al-Islamiyah yang dibimbing oleh Syekh Dr. Abdullah Bal Faqih boleh kalau cukup tiga syarat. Yang pertama, ketiga adik kakak ini akil balil. Kalau ada salah satu yang belum akil balil tidak bisa. Yang kedua, bahwa kelebihan harta itu dia ikhlaskan sebagai tabarruk sumbangan sosial jangan dia ungkit-ungkit yang ketiga mereka tahu jatah bagiannya masing-masing kalau tahu jatah bagiannya masing-masing maka boleh dibagi rata tapi kalau tidak nanti dia akan kecewa setelah tahu bagiannya kemarin kamu bagi berapa saya cuma dapat 300 juta wow oh, coba kemarin pakai hukum paroid kamu bisa dapat 600 masa Mungkin dia tak terlalu kecewa, istrinya kecewa. Bagaimana posisi buang air Nabi sesuai sunnah Nabi SAW? Jongkok. Adakah pernah Nabi kencing berdiri? Pernah sekali. Hadisnya mana? Ketik subako. Sin, ba, alif, tamar, buto. Subako. Subako tempat sampah. Pernah suatu kali Nabi mutafir, tak ada tempat Nabi kencing di subako. Itulah sungguh sekali ada pun yang biasa jongkok. Kalau kita jongkok maka airnya tumpah habis. Tapi kalau berdiri ada tersisa sedikit, tersisa sedikit, tersisa sedikit menggumbal jadi batu. Batu itu kalau nanti dilaser pecah atau dibelah diambil tidak bisa digosok jadi batu cincin karena dia najis. Jangan bangga, mantap cincinnya apa nih? Ini batu kencing nih. Eh? Bagaimana hukum orang yang terkena najis lalu menjadi imam sholat? maka sholatnya batal. Kenapa? Karena dia sholat pakai kain bernajis. Suci badan, suci pakaian, suci tempat. Yang zohir, yang batin, suci hati. Ya, dalam hati, jangan kau dari kedagin. Bagaimana hukum jadi PNS, TNI, Polri, tapi masuknya lewat jalur salah. Misalnya antara lain nyogok. Ini panjang ceritanya. Nyogok terbagi dua. Ada nyogok haram, ada nyogok halal. Tapi ini mesti dengar baik-baik. Jangan sampai nanti muncul di internet somat menghalalkan nyawa. Saya Tolong jangan potong-potong. Ini suka main potong-potong. Kalau memang nggak punya modal, jangan tonton. Yakinkan Anda punya paket 2 giga. Penerimaan guru syarat menghonor 5 tahun, IP 3,7, ijazah eh, Tiba-tiba datanglah seorang pelawak. Kamu ijazahnya apa? Etkit. Nilainya berapa? 3,7. Sudah melamar berapa lama? 5 tahun. Lengkap tiga ya? Iya. Saya mau daftar. One year. Kalau kamu bayar 50 juta, kamu lulus. Maka saat itu boleh dia bayar karena dia sedang mengambil haknya. Karena kalau tidak dia ambil hak itu akan diambil oleh orang lain, orang lain yang lebih fatal akibatnya. Ambillah itu. Kenapa? Karena kalau mau tidak ambil, terserah engkau. Mau mau ambil, ambil. Mau tidak, tidak. Silakan. Ada pun bagi yang menerima, maka dia makan haram. Kalau 50 juta mau tak haram. Kalau 500, ah, tetap haram. Nah, ini bagi yang membayar. Yang haram mutlak sama sekali, dia bawa ijazah. IPmu berapa? 2,0. Sudah berapa lama mau Baru satu bulan. Di dalam apa? Teknik sipil. Maka tiga-tiganya tidak memenuhi syarat. Dibawanya duit setengah koper. Bisa pak? Enggak bisa. Ini pak, aku bisa. Maka saat itu kau berdua sama-sama haram. Gajimu haram, SPPD mu uang tunjangan mu uang tunjang, uang sikut, uang sifat, uang sudul haram semuanya. Kau bawa duit itu ke Makkah. Lepai kalau melepai, lepai mau melepai. Haram semua. Kalau keras haram, zaduka haram, La baik wala sa'baik. Kau tak dapat haji mabrur, kau tak dapat panggilan Allah. Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Amalan doa apa yang membuat saya cepat mendapatkan pekerjaan? Sholat hajat. Usolli sunnatal hajat. Hajatnya apa? Hajat mau cepat kerja. Perlu disebutkan? Enggak usah. Nanti orang tahu. Usolli sunnatal hajat supaya cepat kerja di lantai. dalam masjid. Allahu Akbar Iftitah Fatihah Ayat Ayatnya terserah Maksud ayat terserah apa yang kau hafal Tapi kau Habis itu waktu sujud kau minta kepada Allah Minta sepanjang-panjang Berapa lama kau usah Terserah berapa lama Karena Nabi ketika sholat malam Sampai Sayyidatuna Aisyah mencubit tangan Nabi Lalu Nabi bertanya selesai sholat, kenapa kau cubit tanganku Aisyah? Kata Aisyah, sangka kau sudah sakratul maut ya Rasulullah. <laughs> Ya minta Allah itu tidak akan menyia-nyiakan melihat tangan hambanya naik ayyaruddahu masifran lalu balik tangan ke dalam keadaan hamba kosong tetap berdoa sulitkah bagi Allah memberikan anak kepada Ibrahim alaihissalam tidak, istri yang sudah diponis mandul Semua berkata bahwa Sarah tidak akan punya anak Apa terjadi? 99 tahun umur Ibrahim tetap Allah berikan Allah hanya ingin melihat munajat Ibrahim Rabbi hafadi minas salihin Inna ma'amu bila Allah syayana yaktulah umur Berdoa, jangan pernah berhenti berdoa Sekarang banyak orang di surat tak orang berdoa jadi kenapa nggak berdoa? Alah yang lamanya belum dikabulkan, ngapain? Allah pernah, belum berdoa. Saya pernah mendengar setan paling banyak berkeliaran di pasar serta keramaian. Dan di zaman sekarang pasar juga hadir dalam bentuk online dan keramaian hadir dalam bentuk sosmed. Apakah setan tersebut mengikuti perkembangan zaman? <laughs> Dunia setan jauh lebih canggih daripada dunia manusia. Nama komunitasnya jin. Jin ini terbagi dua, ada jin muslim, ada jin kafir. Yang jin kafir ini namanya setan. Setan, setan, setan, setan. Induknya iblis. Oh, induknya itu iblis. Yang tak mati-mati itu iblis. Setan ada juga yang mati. Umurnya panjang. Yang bacakan ini adalah wa inna orang Nah, maka dunia mereka jauh lebih canggih, pesawat mereka jauh lebih cepat, mobil mereka jauh lebih. Itu dialog antara Isa Daud dengan jin muslim. Judul bukunya Hiwar Jin Muslim. Buku itu tidak terkenal sama sekali di Mesir. Saya sampai di Kairo, saya lihat buku itu ter di bawah kaki lima. Tapi di tempat kita best seller menunjukkan orang kita suka betul dengan cincin. saya terlalu sering iri hati dan banyak riba. Apakah itu membuat dosa saya tidak terkabul dan bagaimana cara menghindarinya? Iri hati bahasa Arabnya hasad. Orang yang hasad itu disebut dengan hasid. Wa min syarri hasidin ila hasad. Iyakum wal hasada. Takutlah kamu perbuatan hasad Innal hasada sesungguhnya penyakit hasad yakulul hasanat memakan amal-amal amal kebaikanmu kama takulun narul hatab sebagaimana api memakan kayu bakar amal susah sebagaimana mengumpulkan kayu bakar di gurun pasir susah susah tiba-tiba datang api membakar kayu bakar 5 menit berubah menjadi arang arang dihembus menjadi abu debu dihembus hilang tak bermakna Hai Abdul Somad jangan kau hasad nanti pahala ceramahmu hilang. Hai Abdul Somad jangan kau hasad nanti pengajian Quranmu hilang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bersih dari hasad. Kiamat nanti ayat dalam Quran akan hilang. Apakah Al-Quran dalam bentuk aplikasi atau digital juga akan hilang? <laughs> Kalau aplikasi dengan digital nggak nunggu kiamat. Mati lampu hilang semua. <laughs> Islam semua. Sama HP-HP-nya hilang sekalian. Kapan dikatakan tempat sholat itu sebagai masjid? Saya mendapat pengetahuan bahwa jika sertifikat tanah bangunannya masih atas nama seseorang, maka tidak bisa disebut masjid. Namun jika sudah diwakafkan ke umat, maka baru disebut masjid. Buka kitab fikih sunnah Said Sabit Fikih sunnah sajid sabik sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau ada sebuah tanah, lalu seorang yang punya tanah mengatakan kau azab di sana, dilaksanakan sholat berjamaah, maka itu secara otomatis sudah menjadi tanah wakaf maka tanah itu tanah wakaf. Hanya saja secara hukum nasional kenegaraan supaya secepatnya diukur ke BPN Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Setelah diukur keluarlah sertifikatnya lalu kemudian dijadikan wakaf ke kantor KUA terdekat. Abang mau kemana mas? Saya mau ke KUA. Saya ya. mau ngurus tanah wakaf. Tanah wakaf serahkan ada wakif yang berwakaf, ada maupun alai yang menerima wakaf, ada maupun bih, ada tanah yang diwakafkan, ada sirat ijab qabul. Aku wakafkan tanah ini untuk bangunan masjid karena Allah lillahi taala aku terima. Maka disebut dia dengan tanah wakaf. Kenapa diurus? Negara Republik Indonesia ambil penting perkara wakaf ini karena banyak orang-orang yang dulu berwakaf tanah itu dulu tidak ada yang laku karena tempat jin buang anak dan dia pun mewakafkan itu ya karena tak laku itu. Akhirnya sekarang tanah itu satu meter 15 juta anaknya datang. Tapi kalau sudah diurus wakafnya maka clear selesai supaya jangan ada konflik antara yayasan dengan pewakaf uruslah segera saya yakin yang mau pulang nih mau mengurus tanah wakaf di depan. Nah, gak apa-apa, jangan. Saya bercanda, saya gak apa-apa. Ini gak apa-apa. Apakah sholat ayatul masjid harus dilakukan dalam ruang utama masjid? Atau bisa juga dilakukan di sisi kiri kanan masjid atau pelataran masjid? Yang dimaksud masjid itu mana? Mana yang dimaksud dengan masjid? Ada orang berpemahaman semua yang di bawah atap masjid adalah masjid. Jika begitu pemahamannya, maka jika masjid ini di sampingnya ada ruangan kamar penerimaan tamu, lalu ada kamar mandi di dalam, berarti semua yang kencing di kamar mandi dosa besar karena kencing dalam masjid. Tapi yang dimaksud masjid itu mana? Tempat yang biasa dipakai lumrah tempat sholat. Nah, ini kan masjid. Makanya perempuan yang berhalangan haid boleh di emperan masjid. Nah, tapi bukan berarti saya mengatakan yang di emperan itu sudah haid semua. ini karena penuh. Maka usahakan masuk masjid kecuali masjidnya digembok di pinggir jalan musafir, sholat al masjid dia, nah itu tidak apa-apa karena alasan darurat. Mengapa informasi mengenai dajjal hanya ada di Quran, tapi tidak ada informasinya sedikit pun? Kenapa hanya ada di hadis? Kenapa tidak ada dalam Quran? Kalau gitu saya nggak percaya kalau di hadis saya hanya percaya Quran aja. Orang yang nggak percaya hadis cuma percaya Quran, nanti dia nggak sholat. Karena tidak ada dalam Quran itu sholat bagi takbiratul ihram, baca iftitah, baca fatihah, baca ayat, pakai ruku, pakai iktidal, pakai sujud, duluan sujud, pakai tasahud, naik turun. Tidak ada. Saya nggak percaya nih, karena nggak ada dalam Quran. Ulang itu untuk usah sholat, pakai Quran aja. Maka Allah turunkan Al-Quran dan ada penjelasannya. Disebutkan tentang hari kiamat, penjelasan tentang tanda-tandanya, dijelaskan dalam hadis Nabi. Wa anzalna ilaikan dzikra. Kami turunkan Al-Qur'an ini kepadamu ya Muhammad litubayyana linnas supaya kau jelaskan kepada manusia manusia ini sampai diturunkan kepada mereka engkau jelaskan itu yang disebut dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh para sahabat sampai ke tabiin tabi tabiin lalu datanglah ulama-ulama pengumpul Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari meninggal tahun 200 56 Hijrah. Itulah nama kitabnya Sahih Al-Bukhari 7275 hadis. Apakah hanya Sahih Bukhari saja? Banyak kitab kita lain. Ada Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Mustadrak Hakim, Musnad Ahmad, Musnad Daud Tayyizi, banyak-banyak lagi Jika tidak muslim akhirnya akan masuk surga, walaupun ada yang transit di neraka. Sedangkan orang yang terlahir sebagai non-muslim Jika orang tersebut sampai mati masih dalam keadaan muslim Tersebut nanti pasti masuk neraka Karena ada orang yang terlahir sebagai non-muslim Lebih berat perjuangannya Untuk jadi muslim dibandingkan orang yang lahir tidak muslim Kebetul kebetulan ikut orang tuanya Bagaimana melihat sisi keadilan dari Allah Terhadap kejadian ini Di situlah letaknya adil Allah subhanahu wa ta'ala Kalau engkau berusaha dengan pikiranmu Engkau berjihad Kau cari maka engkau lebih utama daripada mereka-mereka yang bapak ibunya muslim. Terlahir sebagai non-muslim di Sulawesi Utara sana, lalu kemudian mencari, mencari, mencari, mencari, tinggalkan mobil dinas, tinggalkan rumah dinas, tinggalkan titel tinggalkan jabatan rektor. Akhirnya menjadi muslim bersyahadat Ustaz Yahya Walome. Maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Contohnya walaunya itu bersih sebersih-bersihnya diulang dari nol tak ada dosanya sama iya. sekali sedangkan Abdul Somad ini ada lagi penuh dosa ada lagi terlahir di Tapanuli Utara non Muslim akhirnya dia mencari mencari mencari mencari dan kemudian setelah itu dia menemukan dan dia bersahadat itulah Ustaz Nababan yang namanya bisa dibaca dari kiri bisa dari kanan Nababan Nababan Akhirnya sampai suatu hari saya pun ceramah di salah satu masjid. Selesai ceramah subuh, kami pun sarapan pagi. Pas sarapan pagi sudah makan, diperkenalkan. Ustaz Somad, ya ini Ustaz Nababat. Eh, itu selalu. Kertas terakhir. Kepada Ustaz Abdul Somad, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ustaz, saya seorang pebisnis. Suatu hari saya pernah audit panjang ceritanya. Kalau dia awali dengan suatu hari biasanya suatu hari Oh banyak lagi pertanyaan Saya pernah membuka usaha dengan menggunakan modal dari teman-teman pada waktu menjalani bisnis, saya ditipu rekan bisnis hingga mengalami bangkrut saya ini modal menuntut dikembalikan modalnya. Padahal dia tahu saya rugi karena musibah di situ. Tanya, apakah itu termasuk utang yang wajib dilepaskan sedangkan saya tidak mampu? Wajib koordinasi. Tapi orang yang memberikan pinjaman ini, Allah menegur dia. Apa kata Allah? wa inkana zu inkana zu usratin kalau dia dalam kesulitan. Hai kawan-kawan, hai dulu yang kalian meminjamkan dia modal, dia sedang dalam kesulitan. Fanasirotun ila maisarah Berikan dia sampai lapang rezekinya Berikan dia sampai lapang Kemarin perjanjiannya kapan? Sampai Februari 2018 Tuh sampai 2019 Yang paling mantap ini ayat yang ketiga Wa antasaddaku khairul lakum Kalau kau sedekahkan itu lebih baik Hai sahabat-sahabat yang pernah meminjamkan, kalau kalian sedekahkan itu lebih baik. Ayat ini dihafal oleh orang yang memberi pinjaman. Bukan yang pinjam. Jangan nanti datang kawan lagi. Kapan itu bayar? Wa Apakah sang solat berhimpit karena tak cukup lagi dan sok pun tak lulus? darurat tak terelakkan sama sekali. Tapi di tempat kita tak ada alasan hukum darurat, tapi ruang. Tadi kalau kami tak ada, kenapa lambat datang? Pergi di Jumat. Tadi saya lewat jam 11, sudah ada sahabat-sahabat datang. Cepat datang. Orang yang datang pada saat pertama dapat kurban seperti seekor onta. Datang saat kedua seperti berkurban seekor sapi. Datang saat ketiga seperti berkurban seekor kambing. Datang saat keempat seperti berkurban seekor ayam. Datang saat kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Ini dia naik khotib baru dia naik Yang Jangan suaranya, sebelum puyuh pun tak dapat. Apakah ada hari yang tak dianjurkan untuk memotong rambut atau memotong kuku? Ada tak hari yang dilarang tak boleh motong rambut, tak boleh motong kuku? Menurut madhab syafi'i, dalam beberapa kitab madhab ya perempuan yang sedang halangan tak boleh motong rambut, tak boleh motong kuku. Tapi kalau rambut itu gugur atau kuku itu patah, tak perlu dia simpan, lalu dibawanya mandi nih. Ada di kupal-kupal simpan. Nah nanti mandi mau keluar. Saya tanya langsung ke Syekh kami Al Azhar, namanya Syekh Said Askar. Jumpa saya di jalan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Fi baladi kanat imra'atun idza saqatat Asaruha kalau rambutnya gugur atau asfaruha atau kukunya ektahalat eh, biha dipegangnya thumma dan biha fil rusli eh, kemudian dipakainya mandi la ya ini kata Syed naskah la ada kata dia ada syait tidak perlu karena ini seperti sampah saja yang gugur yang gugur mandi biarkan gugur lalu jadi tak perlu air itu disaring pula misalnya biarkan saja gugur tapi jangan apa lalu kemudian anjuran bukan larangan Idza ra'aitumul hilal dzil hijjah. Kalau kalian melihat hilal dzil hijjah, wa arada ahadukum an yudhi, kemudian kalian mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa athfarihi, maka tahanlah rambut, tahanlah kuku, jangan potong. Dari mulai tanggal 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, 5 Zulhijjah, 7 Zulhijjah, 10 setelah potong, tapi itu tidak larangan, itu sunnah. Ada lagi larangan? Ada ketika ihram. Labbaik Allahumma umrah. Sejak bertalbiyah itu, ah, itu tak boleh. Jangan cabut bulu hidup. Tak boleh. Jangan memotong kuku. Ah, tak boleh. Apa hukum seorang fotografer memotret acara lamaran waktu menikahnya masih beberapa bulan ke depan? Apa bisa disamakan dengan foto prawedding yang sudah disepakati haram dilakukan? Lihat posenya dulu. Posenya ramai-ramai dengan keluarga. Pakaiannya menutup aurat. Gak apa-apa. Tapi kalau posenya macam sudah nikah tiga tahun yang lalu. Lalu kemudian memakai karena saking buru-burunya pakaian-pakaian yang belum selesai dijahit pun dipakai ada yang kurang menjahit di bawah, ada yang kain kurang tinggi 170, kain 70. Oh, ke atas kurang, ke bawah kurang. Maka janganlah. Sedangkan kita minta kepada Allah selamatan fil din, selamat dalam agama, wa dan fil jasad, badan sehat, wa ziyadatan fil ilm, ilmu bertambah, wa barakatan. Tak ada berkah saudaraku. Padahal banyak pekerjaan, walaupun kau fotografer, banyak yang bisa kau lakukan lebih baik kau mau pak, bisa berkah kau bawa pulang, kau kasih ke anak istri. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz. Amin. Saya mau bertanya, dalam kitab Riki Al-Fiqhul Wadih, dalam bab Sunanul Usli, Fiqhul Wadih fikih yang jelas, Fiqhul Wadih, Sunanul Usli, sunat-sunat mandi. Dijelaskan bahwa dalam mandi besar tidak diperkenankan maaf. Tak boleh telanjang kulit. Ada telanjang yang tak bulat. Mohon penjelasannya Pak Ulan, Pak Ustaz. Ada Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Larangan tentang mandi telanjang ini ah, ada, ada, ada Islam amat sangat baik. Karena kita dijaga. Inna alaikum la'afidhin. Kiraman kadibin ya'lamuna ma taf'alun itu ada itu dalil bagi orang yang mengatakan mandi baik mandi besar mandi kecil mandi biasa mandi junub kita menutup aurat adapun dalil orang yang mengatakan nanti kalau ada ustaz yang ceramah boleh aja nggak apa-apa selama ada dinding itu apa salahnya itu ceritanya gini ketika Nabi Musa alaihissalam mandi dia nggak mau gabung sama Yahudi yang lain Yahudi di sini mandi ramai-ramai maaf telanjang ya Nabi Musa sendiri yang mandi Lalu pakai orang Yahudi? Ah, tengok tuh. Musa nggak mau mandi sama kita karena dia kena penyakit maaf maaf maaf hernia. Lampu strongking besar. Tengok tuh Musa nggak mau mandi. Mereka ngejek. Musa nggak mau mandi sama kita karena dia kena penyakit. Lalu kemudian puasa Allah batu tempat Nabi Musa mandi itu bergeser. Digeser Allah batu itu jalan sendiri. Saat itu Nabi nggak Musa nggak sadar. Dia sedang mandi. Akhirnya semua mereka melihat, oh ternyata Musa tidak sakit, dia sehat walafiat. Nabi Musa mandi di balik batu itu dalam keadaan telanjang atau pakai pakaian? Telanjang, tapi di balik batu. Itu dalil mereka yang mengatakan boleh mandi telanjang kalau di balik kamar mandi lah. Tapi kalau mau ada bagus pakai basahan. Ustaz, saya dulu pernah bernazar puasa beberapa tahun lalu, tapi saya saya lupa jumlahnya. Emang orang kalau sudah dapat lupa. Makanya dicatat, tulis. Tapi saya lupa harus membayarnya. tadi prediksi dah berapa? Mungkin sekitar tiga atau lima, ah, buat 5. Maka kalau tiga antara lima, yang tiga itu wajib, yang dua itu sun, sunnah. Puasa itu puasa apa yang wajib? Puasa, puasa Ramadan. Lagi puasa qadha, puasa mengganti. Lagi puasa nazar. Nah, kan. Ini nazar mesti wajib. Ya Allah, kalau memang nanti aku lulus PNS, aku akan puasa ya Allah. Tapi kalau aku nggak lulus sampai mati, aku nggak mau puasa. Ya jamnya allah Allah. Awas nih, ya, awas. Apa perbedaan orang mu'alaf dengan orang yang baru hijrah? Dia muslim, bapaknya Islam, emaknya Islam. Habis itu, tapi selama ini dia tak mau tahu sama Islam. Pakaiannya tak jelas, sholatnya tak jelas, tapi harus setelah mendengarkan pengajian, akhirnya dia berazam, aku taubat. Nah itulah hijrah. Hijrah itu zaman now. Istilah zaman-zaman sekarang, anak zaman sekarang aja itu. Hijrah, hijrah, hijrah. Oh. Adapun istilahnya taubat obat nasuha. Terserahlah mau pakai kata hijrah, mau pakai taubat, terserah. Yang penting. Sedangkan mu'alaf non muslim masuk Islam bersyahadat seperti kami kemarin malam di Masjid Darul di Masjid Darul Amin di kota Sampit ada salah seorang anak muda ganteng bersyahadat masuk Islam. Wah, oh, itu mu'alaf. Bagaimana membersihkan hari Masjid tadi diumumkan berapa banyak mualaf. Mudah-mudahan saudara kita ini istiqomah dalam iman. Hanya saja jangan sampai saudara-saudara yang kita mualaf ini setelah mereka syahadat dikasih kain sarung pergi. Habis mualaf kasih kain sarung pergi. Memangnya kain sarung bisa menjaga iman. Maka dibuatkanlah persatuannya namanya mualaf center. Center artinya pusat, bukan center yang nyari durian kita. Mu'alaf Center, Pusat Persatuan Mu'alaf. Diundang mu'alaf-mu'alaf yang sudah sukses untuk memberikan motivasi-motivasi pada mereka. Pertanyaan terakhir, bagaimana membersihkan harta kedua orang orang tersebut setelah mu'alaf? Kalau dia non-muslim masuk Islam, dulu misalnya dia tukang riba, maka semua hartanya bersih. Oh, itu enaknya tapi kalau orang Islam, maka segala harta pencariannya yang dulu dia cari dari yang haram, itu mesti modal-modalnya saja dia ambil, adapun yang dia putar itu mesti dia serahkan, dicampakkan ke laut.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 La tada'lana zalman illa ghafartah. Segala silap salah dosa kami ampunkan ya Allah. Wa la'ibat illa satartah. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wa la musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wa la maridan illa syafaitah. Saudara kami yang akan kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wala tidak bila rahimta yang sudah meninggal dunia mendahului kami, maafkan silap salahnya ya Allah. Curahkan rahmat kebaikan padanya ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah yang ingin punya anak, berikan anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Wala aziban illa zawwajtah yang akan menikah, berikan jodoh yang baik dan mudahkan urusan pernikahan ya Allah. Allahumma aslah syabab al-muslimin, pemuda-pemuda kaum muslimin berikan perbaikan kebaikan pada mereka ya Allah. Allah limfa'an al-wara wal waba wal maqta wal riba wal zina. Jauhkan negeri ini dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم